bagaimana sikap kita kepada seorang ustaz yang pernah mula zahmah bersama Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wad'i pada Syekh Saleh Al-Fauzan mengenal Syekh Rabi' bin Hadi Al-Marqali Habibullah tapi kecondongannya kepada suriyin dan turakiyin Apakah boleh kita mengambil ilmu darinya? Nasallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bahwasanya al-ibrah yang menjadi penilaian bukan ketika seseorang itu hanya karena duduknya atau pernah belajar kepada seorang alim bahkan imam min aimati ahlu sunnah itu salah satu namun yang lebih penting adalah keistiqomahan dia di atas sunnah keistiqomahan dia di atas ajaran para ulama dan masyarakat tersebut. Nah, sehingga kalau dia orang yang Allah berikan padanya istiqamah di atas manhaj para masyayikh tersebut, fabihi wa ni'mah. Kita pun akan mencium jahinya, mencintainya dan bersamanya. Kalaupun ternyata apa yang dia lakukan berbeda dengan yang kita tahu dari para ulama tersebut lah hmm. nah. padahal para ulama yang tersebutkan beberapa namanya tadi termasuk Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala berapa kali nah berapa sekian kali aturan dan yang bersamanya menawarkan dan merayu-rayu beliau untuk mau hatta sekali menerima bantuan darinya akan diangkat oleh mereka dan itu yang mereka tunggu yang mereka maukan Robi telah menerima dana dari kami, telah bersama kami, Masya Allah, Alhamdulillah. Selalu ditolak oleh beliau. Mereka usahakan dari jalan sini, dari jalan situ, dari arah sini. Alhamdulillah Allah jaga beliau. Habibullah Ta'ala. Saya <coughs> Mukbil Habibullah Rahimahullah Ta'ala Seperti itu pula seperti Syekh Rabi sebutkan tentang beliau mobil dasar dunia tahta rijlai saya mobil yang telah menginjak meletakkan dunia itu di bawah telapak kakinya dia lebih memilih ke kefakiran keterbatasan dan ma'ruf siapa beliau dan dakwahnya ma'hadnya dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya, itu lebih beliau pilih. Padahal Abdurrah merayu-rayu, menawarkan bantuan sekian kali selalu beliau tolak. Hingga Syekh Rabi sebutkan tadi, Mukbil rahimahullah meletakkan dunia itu di bawah telapak kakinya dia injak artinya harta benda tabarruat dan bantuan yang ditawarkan oleh jum'iyah-jum'iyah hizbiyah seperti mereka itu masyaih para ulama kita dan itu gurunya yang dibanggakan atau disebutkan telah mulazama kepadanya tiru mereka mereka kuduah bagi kita mereka suri dan bagi kita. Adapun seseorang pernah duduk, pernah belajar, kemudian sepulangnya apa yang dia lakukan berbeda jauh dengan gurunya. Dengan mereka para ulama lah. Al-ibrah bukan sekedar pernah bersama mereka, istiqomahmu ya akhi. Di atas ajaran dan manhaj para ulama itu Baiklah kita tahu banyak yang pernah belajar, pernah mulazamah, duduk bersama a'imah. Tapi apakah dia istiqomah, min ahli istiqomah? Tidak. <clears throat> Sia-sia. lagi? Bersama Syekh bin Bas berapa orang, sekian banyak orang yang bersama beliau duduk belajar tapi tidak semuanya min ahli istiqamah. Karena mereka banyak yang menyimpang. Kemudian apakah kamu akan tertipu dan tetap bersamanya hanya karena pernah bersama bin Bas? zaman lama bersama bin Bas. Lah ya. Ibrahnya adalah istiqamah seseorang. Nas'alullah al-istiqamah.